Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn abdillah, Wa ala alihi wa sahbihi man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Surah Lam Yakun Makiyah au Madaniyah Tis'u ayat Bismillahirrahmanirrahim Lam yakunil ladhina kafaru min lil bayan Ahlil kitabi wal musyrikina Abadatil asnam Adfun ala ahli munfakkina khabaru yakun zailina amma hum alaih hatta ta'tiyahum atatum al-bayyinatu ay al-hujjatul wadihatu wa ya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulun minallahi badalun minal bayyinah wa huwa an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yatlu suhufan mutahhara minal batil fiha kutubun ahkamun maktubatun qayyimah mustaqimah أن يدلوا مضمون ذلك وهو القرآن فمنهم من آمن به ومنهم من كفر وما تفرق الذين أوتوا الكتاب في الإيمان به صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي وهو صلى الله عليه وسلم أو القرآن الجاء به معجزة له وقبل مجيئه صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاء فحسده من كفر به منهم بركة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <clears throat> سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سورة لم يكن أو سورة البينة مكية أو مدنية هذا ada menyatakan مكية ada menyatakan madaniyah. Tis'u ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru. Tidaklah menjadi orang-orang yang kafir min ahlil kitabi wal musyrikin orang yang kafir itu min lil bayan daripada golongan ahli kitab dan musyrikin. Ahli kitab yang dimaksud al-Yahud dan Nasara. Al-musyrikin yaitu abadatil asnam, penyembah patung-patung. Wau adalah atof kepada waul musyrikin adalah atof kepada ahli kitab. Ini pendapat yang pertama ini. Jadi orang kafir daripada golongan ahli kitab dan musyrikin. Tapi ada yang berpendapat min di sini bukan lil bayan tapi lil tab'id. Karena ahlul kitab itu sebelum diutusnya nabi tidak kafir sebagian. Ada mengikuti Injil yang memang sebelum muharraf atau Taurat yang sebelum muharraf karena itu min di sini litab'id sebagian ahlul kitab kafir tidaklah menjadi kafir daripada sebagian ahlul kitab terus wal musyrikin apakah sebagian musyrikin wau di situ berarti bukan wau ataf kalau dikatakan min itu litab'id tapi wawul ma'iyah wawul ma'iyah al musyrikin menjadi maf'ul ma'ahu amilnya adalah yakun itu jadi ada dua tafsir ada dua di sini yang pertama min lil bayan ada yang menyatakan min litab litab'id kalau min lil bayan dimatikan semuanya habis kalau min itu lil bayan berarti wawunya waw ataf. Kalau min lil tab'id berarti wawunya waw ma'iyah. Al-musyrikin jadi maf'ul ma'ahum. Tidaklah menjadi orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasara dan musyrikin munfakin mereka melepas khabar yakun. Munfakin jadi khabar ya yakun. Aizina ammahum alaih. Zailin artinya munfakin mereka uh, apa ya? apa dikatakan zala ya zulu itu? Hah? Ya, kurang tepat kalau dikatakan hilang. Mereka itu menjadi tidak ada, gitu ya. <coughs> tidak ada mereka meyakini ammahum alaih daripada apa yang mereka pada satu keyakinan. Hatta ta'tiyamul bainah sehingga datang atadhum kepada mereka al-bayyinah al-hujjah al-wadhihah bukti yang nyata. munfakin ini ada yang menyatakan bahwa ini adalah fi'il tam ada yang mengartikan bahwa ini adalah fi'il nagis hmm, kan ada infakah gitu ya infakah nagis kalau dikatakan itu fi'il najis maka isimnya domir mustakin fiha dan khabarnya mahdhuf ammahum alaih ammahum alaih Orang kafir dari golongan Alkitab dan musyrikin mereka tidak melepas keyakinannya gitu. Hatta ta'tiyahumul bayyinah sehingga datang kepada mereka al-bayyinah bukti yang jelas. Apa yang bukti yang jelas di sini? Wahia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Ah. Jadi Dahulu, dahulu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu beriman dengan si Nabi Muhammad sebelum diutusnya Nabi. Mereka menyatakan kami tidak bisa melepas keyakinan kami sampai datang Nabi yang dijanjikan di Injil kata Nasrani. Yahudi lain lagi kami tidak bisa melepas keyakinan kami sehingga datang itu Muhammad. Percaya dengan Nabi sebelum datangnya Nabi. Orang-orang Arab juga begitu. Mereka tidak mau melepas keyakinannya sehingga datang itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan Nabi itu dikatakan al-bayyinah, al-hujjah, al-wadihah. Cuma aneh nanti akan diterangkan di sini beriman sebelum adanya Nabi, ketika datang beneran Nabi mereka ingkar, kafir. Mereka kah? Kafir gitu. Karena dikatakan orang-orang kafir Yahudi dan Nasoro dan orang musyrikin mereka tidak melepas keyakinannya sehingga datang al-bayyinah bukti yang kuat tadi itu. Ini bisa menceritakan bagaimana mereka sebelum kedatangan Nabi bisa taubih nanti. Dayo. Iya, belum adanya beriman ada beneran kafir. Taubih. Al-Bayyinah yang dimaksud hujjah wadhihah di adalah rasulun minallah. Adalah rasul daripada Allah, yaitu Nabi Muhammad. Jadi badal daripada bayinah rasul minallah. Wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menafsirkan rasul minallah ini Jibril alaihissalam. Ada yang mengatakan Jibril adalah rasul Hmm? dari Allah SWT Jibril yatlu suhufan mutahharah yang membaca itu Rasul suhufan mutahharah sahifah-sahifah lembaran-lembaran yang suci minal batil daripada kebatilan yang dimaksud adalah Al-Qur'an fiha di dalam itu suhuf Kutubun qayyima ahkam maktubah. Ada tulisan-tulisan hukum qayyimah mustaqimah yang lurus. Nabi membaca utusan dari Allah yang membacakan kitab suci Al-Qur'an yang di dalamnya tertera hukum-hukum yang lurus gitu. Maksudnya Orang-orang kafir ini enggak akan melepas keyakinannya dari itu dari Alkitab dan musyrikin sampai datang seorang nabi yang menerangkan tentang Al-Qur'an. Menerangkan tentang Al-Qur'an. Timbul Nabi yang baca Al-Quran itu Nabi Muhammad tentunya. Ya. Nabi yang bacakan Al-Quran itu Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Simbol satu pertanyaan. Katanya Nabi itu ummi. Gak membaca. Gak menulis. Lah kok dikatakan yatlu. Suhufan, membaca suhifah. Membaca Al-Quran berarti Nabi itu moco berarti. Katanya Nabi ummi. Hah? Ah, di sini kata-kata yatlu suhufan mutahara itu bukan berarti Nabi membaca kitab. Tapi ketika Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka ya guru alaihim itu mereka yang pernah membaca Taurat, membaca Injil, membaca Suhuf Ibrahim atau Suhuf Musa, dia itu mengingat persis apa yang dibaca itu seperti yang dibaca oleh Nabi, itu kan maksudnya. Jadi bukan Nabi tadi itu membacakan Al-Quran setelah membaca suhuf, setelah membaca kutub yang lainnya, tidak. Nabi tidak membaca. Tanpa Nabi mengawali membaca kitab Taurat, Injil dan suhuf, ternyata yang dibacakan oleh Nabi membuat mereka tadi itu mengingat, kok bodoh, kok mirip, kok isinya tadi itu adalah terkandung ada di dalamnya, gitu. Karena itu kata dikatakan ya, yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa huwa al-Qur'an ketika mereka tadi itu mendengarkan bagaimana Nabi ini membacakan Al-Quran baru terjadilah satu uh, perpecahan di antara ahlul kitab dan musyrikin. Faminhum man aman, di antara mereka ada yang beriman. Wamin minhum man kafar dan di antara mereka juga ada yang kafir. Karena itu Allah menjelaskan wa ma tafarragal ladina utul kitab. Orang musyrikin udah jelas, ada yang beriman, ada yang kafir. Cuma kekufuran mereka tadi itu karena hasud, karena bodoh. Karena bodoh. Tapi orang-orang yang Yahudi Nasoro, mereka ada yang mukmin, ada yang kafir, cuma kekufuran mereka bukan karena bodoh. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW dari kitab-kitab mereka. Udah diterangkan oleh Nabi mereka. Ngerti tapi kafir. Karena itu dijelaskan di sini wa ma ladina utul kitab illa mim ba'di ma bayyinah. Yang dijelaskan utul kitabnya aja. Padahal di antara orang musyrikin juga ada yang beriman, ada yang kafir kan. Tapi yang dijelaskan ada di sini adalah utul kitab karena yang mengkafiri bil ilm ba'dal ilm mengkufuri setelah dia mengetahui kebenaran kenabian Nabi Muhammad dengan yang enggak mengetahui itu lain. Tidaklah bercerai-berai orang-orang yang mendapatkan kitab fil iman di dalam mengimani bihi sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam illa kecuali mimba di humul bayinah setelah datang kepada mereka al bayinah tadi itu bukti yang jelas yaitu Nabi yang bacakan Al Quran. Huwa sallallahu alaihi wasallam atau ada menyatakan al bayinah sini al Quran al jaibih Quran yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Nabi mukjizatan lahu sebagai mukjizat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qabla sebelum datangnya Nabi Kanu ada mereka itu alul kitab mujtami'in alal iman bi. Mereka sepakat beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ida jaa kalau datang Nabi beneran sepakat mereka menyatakan beriman. Fahasadahu. Ternyata mereka menghasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahasadahu maka menghasut Nabi man kafara bihi orang yang mengkufuri Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum di antara ahlul kitab. Subhanallah. Bahaya hasud itu ya. Kalau sudah hasud itu siap kafir. Jadi bukan hanya siap, siap mengkafiri. Alhamdulillah min Dan itulah yang terjadi pada ahli kitab. Hmm? Malah dikatakan ya arifunahum kama arifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haq Wahum ya'lamun gitu loh. Mereka itu kenalnya Nabi dari kitab Taurat dan Injil seperti kenal sama anaknya dia. Tidak mungkin daru itu yang dia membaca Injil dan Taurat ya. Tapi di antara mereka memang ulama-ulamanya menyembunyikan yang hak. Padahal dia tahu itu adalah benar sengaja disembunyikan. Risikonya neraka. Siap. Kenapa? Hasud. Oh, bahaya orang hasud ini. Enggak takut sama Allah orang hasud itu bahaya. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung daripada usahanya orang hasud. Umin syari hasidin. Tidak hasad. Pernah Fir'aun didatangi sama iblis. Fir'aun didatangi sama iblis, ketok rumahnya. Siapa? Aku iblis. Datang. Kata Fir'aun, please Ana sama inti ini orang paling jelek ya. ya. Ana manusia ngaku Tuhan. Gue inti udah dilaknat saat turunannya. Kita paling jelek ya. Kata Iblis ada yang lebih jelek. Siapa? Orang yang hasut. Kok bisa begitu? ada yang lebih salah daripada kita. Wah, orang khas itu jahat hatinya Aku pernah nemui satu orang tadi. Wah sudah dia kuratul ainli sudah. Dia sudah hebat bagi anak sudah idiola anak. Kenapa? Udah ahli maksiat, ngajak orang maksiat. Wah sudah tidak pernah sholat, tapi nggak pernah ibadah kepada Allah gitu. Akhirnya aku datangi dia. Aku katakan karena inti sudah berjasa sama ana maka aku siap memberikan hadiah khusus. Minta apa inti? Ana pegel sama tetangga, ana punya sapi yang khair. Punya sapi yang baik. Inti bunuh sapinya. Wah untuk bunuh membunuh bukan urusan anak itu. Udah nanti anak kasih sapi sepuluh kata dia. Anak nggak perlu sama sapi. Anak perlu sapinya dia mati walaupun nggak punya sapi kata dia. Aku iblis menawarkan sapi sepuluh biar sapinya dia hidup. Dia bilang yang penting sapinya dia mati walaupun tidak punya sapi. Tuh lebih jelek dari kita ternyata hatinya orang yang hasut kata dia. Oh, jahat orang hasud itu. Jadi sifatnya setiap saatnya ingin menjatuhkan, ingin memojokkan, ingin menjelekkan yang lainnya. Walaupun dirinya tidak diangkat. Walaupun dirinya tidak sukses. Itu orang hasud. Alhamdulillah. Hah? Itulah yang terjadi pada ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasara mereka beriman dengan Allah dan Rasul sebelum datangnya Nabi. Malah mempropagandakan. Katakan wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Falamma ja'u ma'arafu kafaru bih. La'natullah 'alal kafirin. Orang-orang Yahudi yang bentrok di antara mereka, Bani Siapa? Di Madinah itu? Bani Guraidah dan Bani Dan Bani Nadir, ya. Yang tempur terus ada di Madinah. Mereka itu kalau kepingin menang yastaftihun yastansirun. Mereka itu memohon bantuan kepada Allah dengan tawasul kepada Nabi. Sebelum datangnya Nabi, Allah Allahumma bihaqi Sina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ke akhir zaman maknanya gitu ya Allah dengan kemuliaan nabi yang keutus ada di akhir zaman bantulah kami ya Allah menang mereka itu. Datang beneran yang kita suli kafir. lihat. Lalu jangan kaget sama mereka itu semuanya. Dan di Injil yang ada sekarang ini masih ada di situ kandungan-kandungan yang masih menerangkan kebenaran Nabi Muhammad. Sifat-sifat Nabi Muhammad. Diterangkan ada di situ bahwa Musa itu muncul dari Turi Sina. Sinai, gurun, gurun Sinai kalau bahasa Injil itu. Yesus itu turun muncul ada di mana itu? Kemudian nanti akan muncul pembawa pembawa kebenaran dari negeri Paran. Akan muncul pembawa kebenaran ada istilah mereka penghibur, basir. Hmm? Dari negeri Paran. Negeri Paran itu Mekah. siapa Yesus pernah ke Mekah. Sina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya beberapa adilah di situ bahwa kebenaran Nabi Muhammad ada di kitab Bible. Kalau mau baca nggak ada jalan lain kecuali harus ditafsirkan Muhammad. Nggak mungkin enggak. Tidak mungkin kecuali harus ditafsirkan harus Muhammad. Enggak mungkin untuk yang lainnya sudah. Cuma itu tadi wa inna fariqam minhum layak tumunal hak. Mereka tutupi. Kalau kayak ini tidak menguntungkan sama sekali. Wahum ya'lamun dan mereka tahu siapa ini sebenarnya. Alhasil begitulah mereka dengan kedatangan Nabi Muhammad akhirnya di antara mereka bongkar keyakinannya ada yang beriman dengan Nabi karena mendapatkan hidayat, tapi ada yang masih berisi kukuh dengan kekufurannya. Dan bagi yang beriman kepada Nabi, tentunya mereka tadi itu adalah golongan orang-orang yang baik. Wallahu a'lam. Habib Ja'far kalau membaca surat ini ngulangi al-bayyinah gitu. Jadi begini. Lam yakunil ladzina kafaru min al-kitabi hatta ta'tiyahumul bayyinah. Apa al-bayyinah di sini? Al-bayyinatu rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. Jadi membaca begitu. Jadi balik lagi al-bayyinah rasulun minallah karena rasul itu rasulun minallah itu rasulun mutahharah itu adalah badal daripada al-bay al-bayyinah. Nah. Wallahu a'lam. Ada perlu dipertanyakan di sini? Ah. Kitab apa itu? Ahlul kitab itu apakah masih ada sekarang? Ahlul kitab ada khilaf kalau Imam Syafi'i kalau menurut pendapat Imam Syafi'i mungkin sudah nggak ada. Eh, mungkin sudah tidak ada ahlul kitab itu karena Nasoro dari orang Arab, orang Jawa, orang ini itu bukan ahlul kitab yang berketurunan itu. Mulai orang yang beriman dengan Taurat atau Injil sebelum muharraf. Jadi sulit. Ya. Di sini terangkan bahwa wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Pertanyaannya kok di sejarah menerangkan bahwa orang-orang Yahudi wan Nasara itu mereka akidahnya menyimpang sebelum Rasul diutus. Jadi kalau orang Nasrani itu eh, kurang lebih 100 tahun dari wafat eh, diangkatnya Nabi Isa, kemudian menyimpang menjadi ajaran Trinitas, begitu juga akidahnya Yahudi. Nah, di sini kan terangkan bahwa tafakuladin utul kitab, penyimpangan itu setelah datangnya Nabi Muhammad, tapi sejarah menerangkan bahwa penyimpangan akidah mereka itu jauh sebelum Rasul diutus. Mohon penjelasan. Iya, dengan keyakinan mereka tetap ahlul kitab tadi itu meyakini sebagian itu Yesus itu anak Tuhan, tetap meyakini ada nabi baru yang akan muncul di akhir zaman. Dahulu itu begitu. Faham ya? Yahudi juga begitu. Sudah merubah-merubah tapi tetap di situ mereka meyakini ada akhir zaman dalam kitab Tauratnya gitu. Eh datang beneran tak percaya gitu loh. Itu maksudnya. Mereka sepakat akan datang nabi akhir zaman dari tapi datang beneran nabi akhir zaman tidak mau percaya. Karena memang ada di dalam kitabnya. Sampai sekarang pun masih ada. Nanti mungkin Rebu yang akan datang saya akan bawakan itu naskahnya. Tidak bisa diartikan selain Nabi Muhammad tidak bisa. Cuma mengkafiri gitu Mereka pasti mengingkari. Mencari-cari gitu.